Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salat duha satu hari bisa dilakukan berapa rakaat, Bu ya? Bolehkah dilakukan beberapa kali? Misalnya sebelum masak dua rakaat, sesudah masak dua rakaat dan seterusnya. Sampai dengan batas waktu sebelum duhur. Mohon dijelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ditanyakan oleh Ibu, sholat duha itu adalah sholat yang dilakukan minimal dua rokaat. paling banyaknya, kebanyakan ulama mengatakan delapan rokaat. Pendapat yang kedua dalam mata Imam Syafi'i sampai dua belas rokaat. Ada pun caranya boleh nyicil, Ibu. Ah, boleh nyicil. Sebelum masak, setelah masak, sebelum makan, setelah makan. Boleh. Pas delapan rokaat ya boleh nyicil dan di sholat itu tidak harus dilakukan seketika boleh asalkan masih waktu yang diperkenankan untuk sholat duha sebelum matahari di atas kepala kita mulai dari terbitnya matahari mulai meninggi setinggi tombak baru setelah itu sholat duha duha duha duha, duha. dan sebaiknya memperbanyak tempat ibu kalau di rumah takdirul buka memperbanyak tempat untuk menjadi saksi kalau kita sholat ibu bisa sholat di dapur di depan ruang tamu pakai saja tapi pindah-pindah nggak ada orang kan itu dikunci jadi sunnah itu dan ada variasi, cobalah. Kalau ibu pengen sholat banyak, jangan di tempat itu saja. Itu bikin males. Itu sesaat di pojok sana, saat waktu si ibu semalam bisa 50 rokaat nggak sadar itu. Ah, ini. Kemudian agar bumi itu menjadi saksi ibadah kita. Sebab di yukrohul iton makroh itu di satu tempat malahan makroh. Jadi satu tempat itu itu saja itu makroh. Sebagian ulama mengatakan makroh. Jangan di itu itu saja. Tapi Sebagian mengatakan pindah sini, pindah situ, pindah sini, pindah sini. Biar banyak tempat sholatnya itu. Sholatnya di tempat musola, musola kecil lagi tidak ada lubangnya. Makanya nggak bisa sholat sunnah. Dua rakaat kebut, pengen cepat keluar. Di luar saja bebas. TV-nya matikan, tidak pakai TV. Apalagi sholatnya lama-lama, berarti nggak nonton TV. Sholat di ruang tengah, dapur, sambil nunggu masak, ini ambil goreng, ini berapa makan? Oh, 15 menit. Allahu Akbar. Insya Allah. Dia dapur jadi jadi seperti itu perbanyaklah sholat sunnah di rumah kita di dimanapun tempat kita berada itu diperbanyak bekas untuk melakukan sholat sunnah.